Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihaddihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Manhaj Salikin wa Tawdih al-Fiqh Din tentang masalah faraid atau waris. Sampai kita pada <clears throat> perkataan muallif wa idza mata al-insan. Qala al-muallif rahimahullah wa idza mata al-insanu ta'allaqa bi tarikatihi arba'atu huquqin murattabah. Apabila seseorang manusia wafat maka harta warisnya, harta yang ditinggalkannya, di sana ada empat hak yang harus diberikan e, dengan cara berurutan. Awaluha mu'anut tajhiz. Hak yang pertama atau kewajiban pertama dari harta tersebut adalah mu'anut tajhiz. Biaya e, apa namanya biaya kebutuhan si mayat ketika dia wafat seperti umpamanya kain kafannya kalau biaya penguburannya butuh biaya maka juga diambilkan dari hartanya Hah? ini yang dimaksud dengan monon tajihis atau kalau perlu mandikan tidak ada yang memandikan kecuali dengan biaya dengan cara diupah maka apa boleh buat ini yang pertama Urutan yang kedua setelah biaya uh, penyelenggaraan jenazahnya, sumaduyunul duyunul Kemudian yang pertama dibayar adalah hutang-hutang yang tercatat. utang hutang yang tercatat oleh pihak yang oleh pihak keluarganya, pihak keluarga yang memberikan hutang ataupun yang menerima hutang. Yaitu si mayat pernah berhutang, maka hutang simak ini pertama dilunasi dari harta yang ditinggalkannya tersebut. Wal mursalah atau hutang yang tidak tercatat. Datang seorang mengatakan bahwasanya si fulan ada hutang ke kami ke saya dulu semasa hidupnya, maka ini lebih penting untuk dibayarkan. Sebelum harta warisannya ini dibagikan. Ini yang paling penting dahulu. Thumma idza kana lahu wasiyah tunaffadhu min thuluthihi lil ajnabi. Kemudian apabila setelah pertama tadi apa? Biaya penyelenggaraan jenazah. Kemudian hutang si mayat ke pihak lain, baik hutang tercatat maupun yang tidak. Bagaimana kasusnya dengan hutang kredit rumah? sama juga harus dilunasi kecuali pihak yang memberikan hutang memberikan rumah menjual rumahnya kepada semait ketika hidupnya tidak mau dilunasi terlebih dahulu atau malah bila dilunasi dikenakan denda anda harus nambah iya kan sebagian untuk kontraknya seperti ini kalau dipercepat pembayarannya malah dikenakan penalti denda daripada dikenakan penalti tunggu dulu lebih baik kasusnya seperti demikian. Karena akan mengurangi harta warisan si mayat ini dengan demikian berkurang haknya ahli waris nantinya. Kemudian yang ketiga, idza kana lahu wasiyah tunaffadhu min thuluthi lil ajnabi. Apabila si mayat pernah berwasiat untuk ajnabi, untuk bukan yang ahli waris, umpamanya dia berwasiat sebuah yayasan atau untuk sebuah seorang satu keluarga fakir miskin dan lain-lainnya ya, maka wasiatnya ini harus ditunaikan terlebih dahulu yang jumlah wasiatnya ini tidak boleh tidak boleh lebih dari sepertiga keseluruhan hartanya seperti yang pernah kita bahas al lil warasati al madhkurin wallahu a'lam kemudian sisa dari ini barulah dibagikan untuk ahli warisnya. Wallah taala Saya kira cukup uh, pengantar untuk kajian kali ini. Baik. Kita lanjutkan dengan diskusi saya jawab. Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ini ya. khawatir Islam rahimani Allahu ayakum pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda. Demikianlah tadi uh, sedikit materi yang Ustaz sampaikan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat dan kini saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, di kesempatan pagi hari ini dapat menghubungi nomor kami di 021 823 6543 atau Anda bisa menghubungi atau mengirimkan pesan singkat di 081317776543 atau di 0819896543. Pertanyaan pertama kami eh, kami baca dari pesan singkat Ustaz. Pertanyaan sebelum berikut. Ustadz, eh, pertanyaannya adalah si fulanah mati, perempuan jadi ya, Ustadz ya. Ahli warisnya ada dua anak perempuan. Kemudian satu cucu perempuan dari anak perempuan Ustadz. dan satu orang saudara laki-laki kandung. Nah, berapa bagian masing-masing dari ahli waris tersebut? Suaminya sudah wafat atau? Sebentar, lalu jika si fulanah tadi masih punya ayah, siapakah dari kedua jenis ahli waris tadi yang gugur haknya? Ayah ada. Ayahnya ada, Ustaz. Eh, ayah dari si fulanah wafat ini ya? Iya, Ayahnya berapa? ayahnya <laughs> satu satu Pasti satu ya nggak iya. mungkin ya silahkan hari Ayo, Ustaz. kerjakan Hmm. Nama tadi apa, Ustaz? Bapak dua saudari kandung, eh dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Satu. Satu cucu perempuan dari anak perempuan. satu saudara kandung. Laki-laki Ustaz ya? Saudara bisa laki-laki. Ya. Hmm. Pertanyaan tadi kan uh, siapa yang nggak berhak itu Ustaz ya tadi? Coba pertanyaannya. <laughs> Bukannya disuruh bagian tuh Ustaz, nih. Lalu jika sebulan tadi masih punya ya, siapakah dari kedua jenis ahli waris tadi yang gugur hanya? Ustaz? Siapa dua? Bapak satu, ya. dua anak perempuan dua, si ya. perempuan tiga, saudara kan empat. Coba, ya. coba selesaikan. <laughs> Bapak berapa ya? Ayo bantu siapa yang tahu? <laughs> seberapa? Ya Allah, dari mana ilmu bapak seberapa ya, akhi? Jangan ngawur loh. <laughs> Tidak pernah Bapak seperdelapan ada anak tidak ada anak yang pernah Bapak seperdelapan. Iya. Yeah. Coba dulu hari eh, kerjakan dulu sendiri. Bisa? Nggak bisa Ustaz. Right. <laughs> Nggak bisa kalau ngomong daripada sesat menyesatkan <laughs> Anda. Betul Ustaz. Belum kita bagi. Iya. Yeah. kita lihat siapa di antara ini yang berhak, mana yang gugur. Nah, Ustaz. Nah. Bila ada bapak, maka al-hawashi nggak dapat. Hawashi itu adalah saudara hmm, dari anak. Hmm. Saudara dari si mayat. Si mayat, saudara kandung. Ya. Jelas? Jelas, Cucu perempuan dari anak perempuan dapat atau tidak? Anak perempuan cucu. Cucu perempuan dari perempuan zabil arham. Sedangkan di sini hmm. masih ada, ada bapak. Bapak. Enggak dapat. Maka tidak dapat. Memang kecuali cucu perempuan dan laki-laki. Iya. -laki. Dua anak perempuan berapa bagiannya? Seper berapa? enam Oh, seperti Dua ya, Eki hmm. Dua per tiga. Dua per tiga. Jangan kayak kayaknya ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dua per tiga. Sisa untuk bapak. Maka hartanya dibagi tiga pada pas satu, anak perempuan dapat dua. Hmm. Kalau lantai 3 miliar, bapak 1 miliar, dua anak perempuan masing-masing 1 miliar. Hmm. Jadi yang tidak berhak adalah cucu perempuan, perempuan dan satu kan ya, saudara ya, Tapi satu. kalau mereka hadir dalam pembagian mau dibagi masing-masing 5 juta, ya. tidak ada masalah, tapi bukan sebagai warisan. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama kata Allah, farzuquhum hmm. Bila pada saat pembagian waris ada hadir eh, kerabat maka nggak masalah mereka diberikan uang dengar. Iya. Ya, tapi kalau anda yang hadir di sini tidak ada uang dengar ya, akhi. Dapat ilmu dengar lah. <laughs> Kita tidak membagi warisan bagi uang ya, terima. Mungkin bisa dilihat dulu bagi yang bertanya tadi siapa saja yang berhak dan tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Tapi juga Ustaz tadi jelaskan jika ingin dikasih ya Ustaz ya? Tidak masalah Ustaz ya? Hibah. Hibah. Ya? bukan sebagai bukan sebuah waris. waris. Ya cukup. Eh, kita bacakan kembali pesan singkat dari Abu Abdillah di Kalimantan Barat. Bismillah. Seorang ibu memiliki dua orang anak. Anak laki-laki itu perempuan. Anak laki-laki satu dan anak wanita satu satu. Terus? Untuk yang laki-laki, anak laki-laki perkawinan dari non-muslim Ustaz. Yang anak laki-laki dari perkawinan pertama dari non-muslim. Bentar, anak laki-laki perkawinan muslim ini maksudnya apa? Ini yang bertanya perempuan atau laki-laki? Perempuan, Ustaz. Abu Abdillah Jadi, perempuan? Abu Abdillah itu menanyakan untuk seorang perempuan Ustaz. Tadi seorang ibu memiliki dua orang anak laki-laki. Eh, kok dua orang anak? Memiliki dua orang anak satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Yang laki-laki ini dulu nikahnya dengan uh, seorang non muslim. Si ibu ini atau anak Iya, si ibu ini? itu tadi. Si ibu tadi nikah dengan non muslim dan menghasilkan anak laki-laki tersebut. sebentar Bisa nikah dengan non muslim di Indonesia? <laughs> nah, itu Saya bisa. tidak bisa. Baik, Batal pewarisan beliau berbeda agama. Seperti tapi sekarang anak ini, ini yeah. warisan dari yang wafat sekarang ibu ini. Iya. Yeah. Nah, anak ini sekarang muslim atau tidak? Tidak dijelaskan saat. Jadi Abu Abdullah ini yang bertanya dan satu anak wanita dapat pernikahan dengan pria muslim. sebaiknya yang lain. Tidak Ustaz. Biarkan iya nanti yang <laughs> bersangkutan yang bertanya. Nah Ustaz, iya. biar lebih rinci Ustaz ya, lebih rinci ya. dan lebih jelas jawabannya. Nah, زعم ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz Ustaz uh, paman istri saya tidak pernah menikah beliau mempunyai satu orang abang seayah abang saya. Iya, yang telah meninggal dulu. Sudah wafat? Iya, sudah wafat. Beliau juga mempunyai satu orang adik perempuan seibu yang juga sudah meninggal terlebih dahulu. <laughs> Terus? Abangnya mempunyai tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Abangnya dia yang telah meninggal duluan itu mempunyai tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Sedangkan adik perempuannya mempunyai dua anak. Tiga anak laki-laki. Ya, dan dua anak perempuan. Ustaz. dua anak perempuan. Terus? Nah kemudian adik adik perempuan yang meninggal tadi juga mempunyai anak Ustaz. Dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Dua anak laki-laki uh, yang sekarang yang meninggal siapa? Yang meninggal paman saya tadi. Iya paman tadi. Siapa yang ahli warisnya? Iya. Nah, Yang anak dari saudari perempuan. Iya saudari perempuannya sudah meninggal juga kan? Sudah meninggal duluan Tidak ya, dapat. sebelum. Hmm, ya. Yang dapat hanya anak laki-laki saudara kandung. Hmm. Maaf, saudara sebapak ya. Anak yeah. laki-laki saudara sebapak dan anak perempuan saudara sebapak. Coba bagi. Ini asalnya kalau yang membagi ini rekan-rekan kita yang di sini gimana? Angga. Ya. terima bagian siap semua orang ya. Kalau baginya enggak semua orang siap. Apa tadi Ustaz? Seorang laki-laki Tiga anak laki-laki dari saudara sebapak. Tiga anak. Dua anak perempuan dari saudara sebapak. Hanya itu ahli waris yang lainnya tidak ada. Hmm. Ini semua dari saudara sebapak. Saudara sebapak ya. Oh. Nah, ini. Jadi yang perempuan tadi nggak dapat sama sekali saat ya saudara. Hanya ini yang dapat. Silakan bagi. Nah, saudara tiga anak laki-laki. Berapa teman-teman? Berapa? Tiga anak laki-laki. Berarti tiga per enam. Namanya. Gimana saat Bisa hari. Nggak bisa Zat. ya. Bagiannya adalah sekarang bagiannya gampang karena ya. asobah. Iya. zakari mislu hazil unsaya ini. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Iya. Ini asobahnya karena yang saudari sudah wafat, ya. anak-anaknya tidak dapat. Tidak dapat. Nazabil Abdul Alham sekarang ini masih asobah. Maka ini tiga, dua, tiga ini dua bagian, ini satu bagian. Tiga kali dua berapa? Enam. Enam. Tambah dua, delapan. Delapan. Nah. Hartanya dibagi delapan, dan laki-laki masing-masing mendapatkan masing-masing berarti adalah dua dua dua perempuan satu satu bagi delapan hartanya anak laki-laki dari saudara sebapak masing-masing mendapatkan dua per delapan dua per delapan dua per delapan yang perempuan mendapatkan seper delapan, seper delapan. ya hari kayaknya tuh mulai lupa pembagian waris dengar <laughs> sabda Rasulullah bahwa ilmu waris memang paling cepat lupa Betul. Ya karena begitu kompleksnya itu ya yang harus dimurojaah kembali harus sering-sering latihan nah, Ustaz. jangan nunggu <laughs> ada, ada keluarga wafat dulu baru latihan tuh hitung saja hitung saja nah, Ustaz. baik ya, Selanjutnya kita berikan kesempatan bagi khawatal Islam yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 kami ulang kembali di 0218236543 Silakan sebutkan nama Anda dan uh, dari mana. Uh, sampaikan pertanyaannya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Pak siapa di mana? Mohon maaf. Gusnudin di Solo. Silakan. Dengan siapa Pak? Uh, begini Ustaz, zaman sekarang ini Maaf, laki Bapak siapa? Bustanudin. Bustanudin. Pak Bustan, masya Allah, Bustan, masya Allah. Di Solo, Ustaz. Nah, begini Ustaz, zaman sekarang ini uh, laki-laki perempuan sama-sama bekerja Ustaz. Laki-laki ya. perempuan ya. sama Nah, jadi gaji mereka itu tercampur aduk untuk kebutuhan keluarga. Terus. Nah, jadi sedangkan yang bertanggung jawab kan laki-laki. suami sepenuhnya. Ya. Terus. Kebutuhan keluarga, pendidikan segala macam, makan segala macam, rumah segala macam. Nah, tapi karena gaji mereka sudah campur aduk, jadi kalau meninggal salah satu, bagaimana cara menentukan warisannya Ustaz? Nah, uh, uh, Demikian saja Ustaz. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bustan. Allah uh, pertanyaan Pak Bustan bagus sekali. Ya. Bahwa kenyataan yang ada dalam kehidupan kaum muslimin di negara kita di mana mereka mencampur adukkan atau menggabungkan harta suami dengan istri, istri dengan suami. Padahal ini tidak bagus. Ini sama sekali tidak bagus. Bukan berarti ini artinya terbuka suami istri tidak, tidak bagus harta istri atau istri harta suami suami sehingga si istri bebas menggunakan hartanya dia keperluan saudarinya dia kah ponakannya dia kah ibunya dia kah kerabatnya dia terserah begitu juga dengan haknya suami harta suami bebas dia berikan apakah kepada adiknya selain nafkah yang sudah dikeluarkannya per bulan ingin sisa hartanya ingin diberikannya untuk kemaslahatan kaum muslimin kah atau untuk Eh, ponakannya kah dan lain-lain terserah atau untuk orang tuanya boleh tanpa harus minta izin kepada istri dahulu ya karena rata masing-masing mereka terpisah tapi dalam kondisi <clears throat> kenyataan yang kita hadapi di mana sebagian kaum muslimin ya e, melakukan hal seperti ini maka bagaimana cara e, membagi warisan ketika salah seorang yang wafat Bila salah seorangnya wafat, maka yang pertama diperhatikan adalah <clears throat> berapa gaji masing-masing. Berapa gaji masing-masing. Kemudian, berapa perkiraan hak masing-masing. Tentu, kalau masing-masing gaji umpamanya, suami gajinya berapa perkiraan? Istri berapa? 5 juta. 5 juta. Anggap 5 juta, suami 10 juta, 10 juta. Dan mereka gabung begitu saja tanpa peduli. ya. Seperti yang sering ditanyakan oleh iya. Ustaz dan ini sering terjadi memang. Betul. Ya. Berarti 16 juta ya, satu banding dua kan. Istri kan tidak ada kewajiban harus memberikan nafkah rumah tangga. Nah. Maka uang istri tetap. Kecuali kalau dia memberikan hibah kepada orang-orang yang diinginkan dia. 5 jutanya tetap. Sedangkan suami ada kan kewajiban rumah tangga? Ada Ustaz. Hah? beri makan istri, berikan tempat tinggal, anak dan selanjutnya. Perkirakanlah 10 juta tadi berapa biaya per bulan. Maka hak suami dikurangi. Kalau umpamanya biaya per bulan adalah 5 juta, berarti ini satu banding satu. Iya. Maka ketika suami wafat, dibagi dulu harta bagi dua. Setelah itu, baru harta yang suami ini dibagi berdasarkan ilmu waris. Tetapi ini contoh perkiraan. Kalau umpamanya kebutuhan banyak, anak banyak umpamanya, istri banyak, hmm. Ah, atau banyak-banyak dulu aja lah ribut. Yeah. <laughs> anak banyak. Yeah. Tentu biaya dikeluarkan dari gaji suami 10 juta tadi mungkin sampai 8 juta. Yeah. Iya. Sisa per bulannya adalah 2 juta. Hah? Maka sekarang 2 per 2 banding 5. Suami cuma 2 bagian, istri 2, 5 bagian. Maka bila umpamanya suami meninggal, rumah diperkirakan. Berapa nilai rumah ini? Jadi rumah ini adalah 700 juta umpamanya, mereka beli berdua kan. Maka yang dibagi cuma 200 jutanya. 500 juta tidak, ini hak istri, ini dari awal uang istri memang. Ya. Maka yang dibagi cuma 200 juta dibagi sebagai waris, Wallah taala. Maka hendaklah kaum muslimin sadar dalam hal ini. Hendaklah ya e, seperti yang kita dengar di mana non muslim orang-orang barat mereka suami istri itu pisah uang mereka. yes. Iya, ya. Kita muslim bukan mencontoh mereka, tapi memang ajaran agama kita untuk menentukan mana hak istri, mana hak suami. Wabillahi taufik. Ya, Ustaz. Uh, dan juga terkadang gini, Ustaz. Uh, apabila seorang laki-laki mewariskan misalnya rumah, Ustaz, ya. keluarga itu uh, bilang sayang kalau menjualnya untuk dibagi-bagi. Solusinya gimana, Ustaz, untuk membagi uh, tetap membagi warisan yaitu baik itu kepada misalnya masih punya saudara laki-laki dan sebagainya. Yang bilang sayang siapa istrinya kata hmm. dia atau dalam kasus itu atau siapa? Kalau istrinya yang bilang sayang dia harus bertanggung jawab memberikan 200 juta tadi kepada yang lain. jadi membagikan dalam di apa diganti dengan uang saja. Ya? ya. Hmm. Kalau tidak maka dia menahan bila ada di antara uh, ahli waris adalah yatim yatim maka dia mengambil harta yatim. itu itu. Assalamualaikum. barakallahu fikum. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja silahkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami tunggu sekarang sebutkan nama dan alamat Anda. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Abdillah di di Pontianak. Abu Abdillah di Pontianak. Suaranya diperkeras Pak, silahkan. Iya, saat ini mau saya tanyakan saya seorang pegawai negeri. Jadi kalau di kantor itu ada jam kerja yang ditentukan oleh kepala kantor. Dari jam 8 sampai jam 1 siang. Dari jam Sementara 8 di, jam siang? Iya. Eh, eh, terus? Sementara di pemerintahan daerah itu dari pemdanya menetapkan dari jam 7 sampai jam 3 sore. Dari jam 7 sampai 7. jam 3 sore Ustaz. 7 sampai 3 sore. Ya. ya Ini peraturan dari Pemdanya. Pemda. Ya. ya. Anda pegawai Pemda? Iya. Tapi kata atasan cuma masuk jam 8 sampai jam 1. Iya. Ya. Yang gaji Anda Pemda atau atasan? Pemda. Ya. Terus? Ya, jadi yang bagi pertanyaannya apa? Karena, karena kalau datangnya awal seperti itu memang kantor belum dibuka. Oh kantor belum dibuka. Terus pelayanan juga tidak ada. Jadi juga kalau kuliahnya juga jam satu ditutup. Jadi kadang kalau saya menunggu jam satu langsung kan, ditutup. Iya. gitu. Ini nggak ditangkap ini kepala kantornya oleh <laughs> Pemda. Sudah diketahui semua dan disetujui juga oleh kepala desa. Terlalu banyak ya. Penuh iya, penjara. <laughs> Karena emang seperti ini biasanya, Ustaz. Lalu kenapa pemdanya bikin peraturan tidak masuk akal itu? Kalau hmm. memang orang masuk jam 8 pulang jam 1, kenapa bikin peraturan jam 7 masuk jam 3? Berubah peraturan. Mengikut dari pemerintah dan pemerintah pusat. Oh. Iya gitu. pemerintah Pemda kan setempat kan? Iya iya. Hmm. Bisa kan mereka mengubah kebijakan kalau tidak efektif? Hmm. Mengacu dari pemerintah pusat kan? Hmm. Mengacu karena pemerintahnya juga pusat. seperti itu masuknya Ustaz. Oh, mengacu ke pemerintah pusat. Iya, jadi oh, ada peraturan dari pemerintah pusat kan jam kerja dari jam 7 sampai jam Iya. Nah, gitu. Sampai jam 3, bukan jam 3 kalau jam empat ya. Jam 5 bukan. Jam 5. Kalau 5 hari kerja kan? Iya. Abdillah? Iya, iya, Ustaz. Baik. Insyaallah kita jawab. Jadi terus yang saya tanyakan lagi selanjutnya Ustaz, kalau Apa? saya pertanyaan, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Uh. Kalau saya izin atau izin. cuti atau sakit apakah saya menerima gaji itu halal saat itu? Apakah gajinya itu tetap gajinya halal, tetap halal? Cuti Dari kepala kantor diberikan penuh. <laughs> kalau izin karena satu bulan tiga hari. Iya. Kan kita kalau pegawai negeri ditransfer dulu uang gaji kita saat di awal bulan gitu. Terus? Jadi bekerjanya setelah uang ditransfer gitu. Iya. Gajinya penuh pak, nggak dipotong selama. Nggak, nggak dipotong, nggak mungkin dipotong, dipotong gitu dari pemerintah. Iya izin terus kalau gitu. ya. Jadi kalau cuti emang diberikan sama hak cuti ada. Oh gitu. Oh, cuti sakit. Gitu. Kalau sakit juga gitu kan. Hmm. Ya, teh. Tapi Bapak Abu Abdillah, ya. terima kasih ya. Jadi gimana untuk gajinya tadi? Ya, ditunggu. Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Banyak Ustaz pegawai yang semacam ini terutama yang uh, mungkin pegawai pemerintah Ustaz. Ya, alhamdulillah. <laughs> ya, pertanyaan Abu Abdullah dari Pontianak tentang jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah jam 7 sampai jam 3 sore. Yeah. Tapi kenyataannya di tempat kerjanya yang merujuk kepada Pemda yeah. masuk jam 8 pulang jam 1. <laughs> dan tidak ada teguran, uh, teguran dan juga sudah menjadi biasa. Kebiasaan. Maka Allah taala alam ini termasuk bagian daripada fasad kerusakan muka bumi Allah Subhanahu wa taala oleh manusia. Hmm. Kalau Anda ya, tidak memungkinkan rasanya di daerah tersebut untuk membuat peraturan sama dengan daerah lain. Ya. Apa salahnya buat peraturan sesuai dengan daerah tersebut sehingga mereka tidak berdosa. Baik. Dalam kasus seperti ini, setiap pegawainya berdosa. Baik. Mereka korupsi berapa jam ini banyak? Banyak sekali. Tiga jam per hari. Iya. Isam kan tiga jam, jam per hari. Oh, dua tiga. Ya. Mereka masuk berarti cuman lima jam. Iya. Lima jam belum lagi istirahat zuhur kali ya. Iya, makannya juga lama. lima jam. Iya. Lima jam, tiga jam, lebih dari setengah. Hmm. Padahal itu katanya kantor pelayanan kan Ustaz. Wallahualam Lebih dari dari sepertiga hmm. korupsi mereka per hari. Maka Allah telah alam. Dalam kasus seperti ini, coba Anda sampaikan ke apa biasanya kementerian, kementerian bukan kementerian aparatur negara kan. Iya, kementerian aparatur negara tentang kasus seperti ini. Jangan dibiarkan seperti ini. Ya. Bila Anda sudah berusaha amat ma'ruf nahi mungkar, wallah telah alam, yang gaji Anda seperti tiga jamnya tidak halal. Ya. Tiga jam dari delapan jam kerja sepertiga maka berapa yang diterima dari sepertiga tersebut? Sepertiganya berikan kepada fakir miskin. Solusinya hmm. setiap. Iya. Begitu juga yang jam Anda tidak masuk cuti dan cuti sakit umpamanya hmm. atau ada izin, tetap tidak halal. itu per harinya, hmm. berikan kepada fakir miskin. Hmm. Karena Anda digaji berdasarkan jam, berdasarkan hmm. hari Anda kerja. Ya. Baik, wabillahi taufik. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih dan berikutnya kembali kami nantikan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Silahkan sebutkan nama dan alamat Anda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Ibu siapa di mana? Bapak Sofian Oh, Bapak di Garut. Sofyan di Garut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya menjual Kurang keras suaranya Pak Sofian. Uh, Pak Sofian mohon diperkeras eh, uh, sedikit suaranya Pak. Iya, halo Ustaz. Iya. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya menjual parfum dicampur dengan alkohol dan sejenisnya seperti solvent? Menjual dan apa kedua, Pak? Parfum? Parfum dicampur dengan alkohol. Yang nyampurnya siapa? Pak Sofian atau orang lain? Iya, insya Allah uh, saya penjual parfumnya Ustaz. Iya, enggak yang mencampur parfumnya ya, kalau dengan ada Opel, Pak Sofian itu, atau sudah dari orang lain seperti itu? Dari pihak kita, Pak. Pak Sofiannya? Oh. Iya, karena, hmm. karena saya tanyakan untuk mencampur parfum itu ada dua jenis, itu, E, eh, alkohol dan solvent. Solven itu sama nggak dengan alkohol? Dia pihak ini bilang kadarnya berbeda Enggak artinya kalau diminum mabuk atau tidak solvent itu? Wallahualam Ustaz. Kalau untuk kadar diminum maboknya, saya nggak tahu. Ya. Tapi kebanyakan penjual parfum itu dicampur sejenis solvent dan metanol itu Ustaz. Kurang lebih. Metanol ya. Metanol apa iya. etanol? Iya. Metanol. Metanol. Eh, enggak, kalau metanol spiritus. Spiritus. Ya. Etanol ya. Iya, metanol metanol, nah, biasa. Nah, Apa yang saya tanyakan apakah boleh dicampur dengan sejenis Tidak alkohol. boleh Pak Sofian iya. Hmm. Oh gitu Ustaz ya. Iya. Kalau untuk solvent dan etanol metanol itu Ustaz gimana Ustaz? Dengan metanol? Iya. Metanol spiritus spiritus kan ya? Iya, kurang lebihnya Ustaz. Iya, metanol dia memabukkan kan ya dan mematikan juga selain memabukkan. spiritus memabukkan. <laughs> Benar. Orang-orang gitu, Rusia, ya? iya, oh, iya, ya. iya. mereka bukan etanol Indonesia nggak terlalu mabuk. Iya, harus keras ya Ustaz ya. Harus keras hingga mati. <laughs> Hmm. <laughs> Taufik insya Allah Pak Sofian, insya Allah kita jawab Pak Sofian. Iya, yang keduanya Ustaz, iya. uh, yang ya. keduanya ya. bagaimana hukumnya menjual parfum kepada seorang perempuan? Nah, yang perempuannya tahu, datang kepada Pak Sofian pakai kerudung atau tidak? Datang, uh, mayoritas ada yang pakai kerudung. Dia buat dia atau buat siapa? Wallahualam saya nggak menanyakan Ustaz. Eh, jangan tanyakan, nanti <laughs> kalau tanyakan jual langsung. tuh. ini salah jawab. Apa Ustaz yang ketiga? Oh, Masya Allah. Ketika uh, saya sebagai suami uh, pergi sedang keluar kota. Pergi? dan keluar toko, kota. Uh, dan toko toko parfum saya di, Jaga dijaga gitu, uh. digantikan oleh istri. Dan bagaimana seorang istri ini perempuan menjual parfum Ustaz? Baik, baik, baik. Terima kasih Bapak ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Banyak banget Mas pertanyaan. Permasalahan hidupnya banyak. Iya, iya. <laughs> ya. Penjual parfum ya. adalah suatu profesi yang di, di, di, di, dipuji oleh Rasulullah SAW. Rasulullah membandingkan tentang teman jeli susu, wajilis eh, tentang teman buruk dan teman yang baik bagaikan orang yang berteman dengan tukang parfum dengan tukang pandai besi. Iya. Pak biasanya Anda mendapatkan bau yang tidak enak. Berteman Anda dengan tukang parfum, duduk di tempat warungnya dia saja, Anda mendapatkan bau harumnya. Iya. Nanti Anda keluar, udah harum dah. Alhamdulillah. Eh, daripada nongkrong Anda di tempat yang <laughs> tidak jelas, mending nongkrong tempat tukang parfum. Iya, hmm. Keluar sana mendapatkan bau harum wanginya. Suatu pekerjaan yang mulia. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin yang menggeluti di profesi ini. Iya. Pertama, alkohol di dalam buku harta haram saya jelaskan dengan rinci bagaimana status alkohol tadi ya dia ada yang etanol dan metanol memang ya. yang eh, metanol seperti spiritus malah matikan ya. kan memabukkan tapi matikan yang eh, etanol kalau diminum yang memabukkan itu yang biasa dalam uh, minuman keras, ya. minuman keras yang memabukkan ya. maka hukum etanol adalah sama dengan khamar hmm. karena dia memabukkan kalaulah sebuah eh, minuman minuman memabukkan umpamanya eh, atau apa minuman memabukkan diambil dipisah etanolnya maka yang tinggal paling gula dengan air tidak memabukkan lagi sehingga ma'ruf di kalangan para fuqaha bila khamar ha, eh, yang dibuat dari anggur di berubah sendiri menjadi cuka menjadi asam rasanya menjadi cuka tidak memabukkan lagi maka hukumnya jadi halal Kenapa etanolnya sudah terbang seperti mamanya dengan dijemur, terbang etanolnya. Maka sekarang Allah mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azalam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah mengatakan, "Hai orang yang beriman, sungguhnya khamar dan perjudian najis, rij, kotoran, perbuatan syaitan. Maka hindarilah karena dia najis dan perbuatan syaitan, maka yang adalah kata Allah. Dan khamar itu yang sifatnya membawakan adalah etanolnya. Hmm. Maka Allah mengatakan hindarilah. Tetapi Anda yang bergulat di sini, profesi ini tentu akan mencampurkannya. Mencampurkan menghindari atau mendekati. Mendekati banget. Mendekati. Maka perbuatan pertama sudah melanggar perintah Allah. Allah menghindarkan untuk mm, memerintahkan untuk menghindarinya, Anda mendekatinya kemudian dijual. Ini parfum yang bagus, yang emang wangi baunya, ya, dicampur dengan alkohol tadi, yang dia menurut sebagian ulama di mata syafi'i bahwa adalah najis. Karena mengatakan najis, najis itu sama dengan dix, Walaupun sebagian ulama mengatakan di sini najisnya bukan najis, ya. najis maknawi. Ala kulihal, sebagian ulama mengatakan ini najis, dicampur yang wangi dengan alkohol yang najis tadi tentu menjadi najis semuanya yes. Iya. menurut para ulama mengatakan bahwa ini najis maka tidak boleh belikan najis ya bagi pendapat ulama yang lain Allah mengatakan hindarilah Dia mengatakan bahwa alkohol bukan najis Allah mengatakan adalah hindarilah tapi sekarang anda mencampurkannya dan alkohol tidak boleh perjualbelikan hmm. Karena hadis yang banyak dari Rasulullah SAW, hmm. ketika salah seorang eh, ketika Rasulullah SAW telah Allah telah mengharamkan khamar, maka ada seseorang membawa khamar. Ya. Dia ingin menghadiahkannya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak tahukah engkau bahwa khamar telah diharamkan? Tidak tahu ya Rasulullah. Lalu dia minta kepada budaknya, ya budak tolong jualkan. Iya, dia nggak tahu. Iya. Maka maka kata Rasulullah SAW, Inna Allah idha haram masyain, haram thamanahu. Hmm. Allah bisa bila mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan juga imbalan dari penjualan barang tersebut. Maka khamar hukumnya haram untuk diperjualbelikan. Tadi bibit biang minyak wangi tadi halal dan boleh diperjualbelikan. Tetapi karena bercampur dia dengan khamar, yang hukumnya hukumnya sebagai ulama haram najis walaupun tidak najis tapi haram untuk diperjualbelikan maka semuanya jadi tidak bisa dipisahkan lagi maka menjadi haram hukumnya hmm. maka ini uh, apa tindakan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tidak bagus mesti persopian artinya minyak wangi yang tadi bagus menjadi tidak bagus hmm. berkurang kualitasnya bukan berkurang kualitasnya hmm. ya akhi Jelek, menjadi ya. najis semuanya menjadi tidak bisa diperjualbelikan hmm. kalau tadi yang tidak bercampur halal diperjualbelikan ketika dicampurkan dengan alkohol alkohol tidak boleh diperjualbelikan karena khamar hmm. maka semuanya jadi tidak boleh diperjualbelikan karena dia bergabung hmm. tidak bisa dipisahkan maka sebaiknya jangan campurkan. Hah? Maka jangan seorang muslim mencampurkan yang baik dengan yang buruk seperti kasus tersebut. Ya. ya. Dan mungkin mengatakan mahal harganya dan ya, sedikit ya. tidak ada masalah sedikit tapi wanginya sangat. Ya. Uh, saya kenal beberapa teman dari Arab, mereka sungguh suka memakai parfum yang dari Indonesia. Tapi Indonesia, orang Indonesia tidak mampu beli harga parfum ini. <laughs> Terbuat dari kayu gaharu. Oh, kayu gaharu ya. Jadi mereka namakan dengan oud. Hmm. Sepuluh segini, segini, sekitar 10 ml, ini harganya ah, sama dengan sekitar apa real ya? Kita 120 real. 100 real. 100 real kali 3, 300 ribu. Tapi ya, setiap tes saja, ini 5 hari nggak hilang-hilang dari badan Anda bibitnya saja wangi bukan bibitnya tanpa diberikan alkohol tanpa diberikan alkohol hmm. itu mereka mengambil dari beli dari Indonesia ya uh, mereka ngambil dari Indonesia dari Gaharu Kalimantan dari Irian Jaya ya. yang Indonesia dapat yang haramnya mereka <laughs> bawa yang halalnya mahal itu nah. subhanallah ya. ya maka kalian bibitnya tadi tanpa dicampur alkohol insya Allah tidak ada masalah Pak Sofyan ya Jangan dicampur alkohol. Bila ada mencampur alkohol, kami tidak jual alkoholnya. Ya. Kalau dia mengatakan, Pak, saya beli alkoholnya tercampurin ya, saya nggak mau. Hmm. Ya, anda beli bibitnya silahkan, Anda campur alkohol terus Anda di luar. Tapi hendaklah Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas pertanyaan jawabannya ini? Ya, ya. Pertanyaan beliau yang kedua apa tadi? Apabila yang beli perempuan bagaimana satu hukumnya? Apabila yang beli perempuan, kalau bukan untuk dia tidak ada masalah. Tapi kalau dipakainya, kalau untuk pertemuan ini, iya <laughs> cobanya tidak boleh. <laughs> Karena Rasulullah mengatakan, ayu memperhatikan kharaj ista'tal fakharaj fakharajat min baitiha fahiya zaniyah. Setiap wanita yang keluar dari rumahnya kemudian memakai wangi-wangian, maka dia adalah mengundang perzinahan. Maka tidak boleh. Yang ketiga, bagaimana kalau istrinya yang, jual. Ya? jual minyak wangi tadi? Ya. Bila Anda tidak ada, maka tunjuk pegawai. Eh, tidak. Jadi pegawai bisa dipercaya hmm. sehingga dia jual di sini. <clears throat> Karena bagaimanapun tentu istri Anda, istri anda akan membawa minyak wangi ini dan ini berbahaya. Allah taala. Berbahaya nah. bagi keselam, kehormatan diri istri perempuan. Ya. Karena bagaimanapun juga ma'ruf secara uh, dikenal oleh para para ulama dahulu dan referensi. Tapi sekarang juga bahwa min nikah. Minyak wangi itu bagian dari untuk mengangkat uh, naikkan seksual dan segala yeah. macam. Baik. Ini kebetulan dia dapat minyak wangi bagus, yeah. istilahnya di depan. <laughs> Iya. Allah yeah. musta'an. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Kekuatan Islam rahimani Allah wa Demikianlah tadi jawaban uh, untuk Bapak yang bertanya di Garut. Dan kami kembali ke pesan singkat pertanyaan telah masuk dari saudara Paisal Ustaz di Nunukan Kalimantan Timur. Insya Allah banyak di Kalimantan akhirnya. Iya, Ustaz. <laughs> Ustaz bagaimana jika seorang yang meninggal mempunyai utang kepada orang yang orang tersebut kini tidak diketahui tempat dan e, di mana dia berada dan tidak bisa dihubungi. Nah, bagaimana cara kita sebagai adik warisnya untuk membayarkan utang tersebut? Dari utang seseorang meninggal, hmm. Kemudian yang diutangi itu sudah tidak tahu di mana anak ahli warisnya juga. Jumlahnya tidak. tahu? Jumlahnya tahu tepatnya, Uh, eh, dalam kasus yang ditanyakan oleh Faisal dari Kalimantan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur <clears throat> tentang kasus seseorang minjam uang kepada orang lain. Kemudian yang memberikan pinjaman tidak tahu keberadaannya di mana. Iya. Yang meminjam wafat dan minjam ini masih keluarga anda apa yang Anda lakukan. Ya. Kewajiban hutang tetap dibayar. Tetap dibayar. Jadi, bila tidak diketahui orangnya, maka sedekahkan atas nama orang tersebut. Berdasarkan <clears throat> asal diberikan dari uh, Ibn Mas'ud kalau saya tidak salah. Diberikan di Bukhari bahwasanya Ibn Mas'ud bahwa seorang Ibn Mas'ud membeli seorang budak dari seseorang Lalu setelah budak dibeli, dia masuk ke dalam rumah untuk ingin mengambil uang emas dan terlalu lama dia karena memang ditimbang. Karena uang dahulu ditimbang kan emas. Iya. Sebelum diserahkan ditimbang siapa tahu berkurang. Hmm, siapa tahu juga berlebih. Iya. Kan uangnya emas pada zatnya berbeda dengan uang sekarang, nggak perlu Anda timbang itu. <laughs> Kalau uang dahulu emas memang ditimbang. Kelamaan dia nimbang untuk memberikan harga budak kepada si pembeli, dia keluar rumah, ternyata si penjual sudah tidak ada. Eh, bagaimana caranya ini? Kira-kira kalau Anda sebagai Ibn Mas'ud apa yang Anda katakan? Oh, ini malaikat. <laughs> itu ya. Berarti dapat budak gratis kalau malaikat. ya, tidak ada seperti itu. Nah, maka Ibn Mas'ud kemudian mensedekahkan harta ini. ya tadi. Dan mengatakan, Ya Allah, ini uang orang yang penjual tadi, gue hmm. sedekahkan atas nama dia. Bila suatu saat dia datang, maka akan aku tanyakan. Apakah dia menginginkan masih uang cash saya bayarkan sehingga sedekah itu jadi jadi milik saya. Yeah. Kalau tidak itu menjadi milik dia. Oh, maka asar ini ya uh, diikuti oleh banyak para ulama uh, dan jantannya Ibnu Qayyim. Yeah. Ya, berikan kepada fakir miskin. Sekalipun Eh, kita tidak mengetahui kebenaran keberadaannya, tapi Allah mengetahuinya. Maka berapa jumlah senilai uang yang tadi hutang tadi berikan kepada fakir miskin, niatkan atas nama orang yang bersedekah tadi, hmm. orang yang memberikan piutang tadi. Lalu sesaat dia diketahui atau ahli waris diketahui, yeah. minta uh, pilihan mereka bahwa yeah. uang dari ahli waris mereka sudah disedekahkan. Yeah. Kalau mereka mau, berarti sedekah milik mereka. Kalau mereka tidak mau, akan diganti dan Anda siap menggantinya. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fikum Barakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Devi di Jambi, Ustaz. Uh, Ustaz, jika uh, seorang meninggal dunia atau keluarga saya telah meninggal dunia, memiliki utang di bank, hukumnya gimana Ustaz? Sementara perjanjian dengan bank, jika sepeminjam meninggal, hutangnya lunas. Ustaz. Perjanjian dengan bank bila dia meninggal maka utangnya hmm. lunas. Iya, Kalau gitu mati aja. Sehingga tidak memberatkan ahli waris. Ahli waris. Iya, iya, tidak mungkin lunas begitu saja. Pasti yeah. ini yang bayarkan adalah pihak asuransi. Asuransi ya. tadi. Mereka Tuh. pihak bank tadi mengasuransikan hutang tersebut. Tuh. Bila yang berhutang mati atau pura-pura mati, iya. <laughs> maka lunas. Yeah. Nah, ya Pertama, tidak halal seorang muslim meminta pinjaman kepada bank. Ini adalah pinjaman riba. Ya. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. wa orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba. Sedangkan kita sengaja mendatangi bank untuk mendapatkan pinjaman riba. Ya. ya maka dikhawatirkan keimanan tercabut dari jiwa kita. Dalam kasus ditanyakan, di mana yang wafat ini pernah minjam dengan cara riba dan sekarang sudah ditutupi oleh asuransi tadi, maka bagaimana statusnya? Perlukah dia bayar lagi? Tidak. Tidak. Karena sudah ditutupi dengan riba yang sama juga oleh asuransi. Hmm. Ya. Wabillahi taufiq. Ya, Ustaz. Barakallahu fiikum, Ustaz. Uh, pertanyaan selanjutnya. Ini juga bukan berarti kalau gitu udah minjam ke bank aja biar. <laughs> ya, ini dosa dari dari awalnya. Iya, Sam. Iya, iya, dosa riba besar besar dari awalnya. Silahkan satu pertanyaan terakhir lah, Ari. Ya, pertanyaan terakhir, Sam. Uh, di kesempatan pagi hari ini kita berikan kesempatan saja bagi penelpon Ustaz. silahkan di 0218236543. silahkan Anda menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu, dengan ibu siapa di mana? Mohon maaf. Ya, halo ibu. Dengan ibu siapa di mana? Oh iya, dari hamba Allah. Silahkan ibu pertanyaannya. Dari Riau nih Ustaz. Iya iya. Riau ibu. Iya. Ya, silahkan ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Ustadz, saya mau nanya nih Ustadz ya. Iya Ibu. Uh, uh, dulu saya pernah kredit rumah. Suaranya kurang keras Ibu. Uh, Ibu suaranya mohon maaf diperkeras, kemudian suara televisinya dikecilkan saja. Ya, cukup mendengar melalui telepon ya Bu ya. Oh. TV-nya iya, dikecilkan ya. ya. Uh, ya. Uh, uh. Gini Ustadz ya. Uh, dulu saya pernah kredit rumah dengan langsung developer yang membangunnya nih Ustaz. Ibu beli dengan developer dengan cara tidak tunai? Iya, ya Ustaz. Dengan Harganya kredit. lebih mahal daripada yang tunai? Oh, oh enggak tahu juga Ustaz. Baik. Ada persyaratan klausul penalti bila terlambat membayar angsuran? Uh, tidak Ustaz. Jadi kalau terlambat tidak apa-apa? Enggak. Alhamdulillah. Harganya tidak bertambah karena terlambat bayar. Iya. Alhamdulillah. Ah. jadi kan harga rumah tuh 400 Ustaz. Rumah 400 terus? Uh, harganya ratus juta. Iya. Yeah. Nah, terus kata Bapak itu kata uh, kalau Ibu bayar DP-nya tujuh puluh lima, udah bisa Bayar DP tujuh puluh lima, Terus? Udah bisa ditempati rumahnya. Iya, Ibu. Nah, uh, sisa sisanya uh, saya kasih ibu waktu dalam tiga tahun melunasinya. Iya. Nah, jadi saya cicil lah per bulannya kan Ustadz. Iya. Nah, ah. nah. jadi pas tahun kedua, ke, tahun kedua Ustadz. ya Uh, eh, uh, saya merasa berat, hmm. merasa berat karena Eh, karena ya gimana Ustadz anak juga kuliah gitu. Hmm. Iya, Bu. Hmm. Jadi akhirnya saya ke Bank Muamalat Ustadz. Ibu ke Bank Muamalat? Ke Bank Muamalat. Terus? Nah, ya ke Bank Muamalat nih Ustadz. Jadi saya bilang, e, Pak, saya ini kan beli rumah. Nah, jadi uh, saya ceritakan lah Ustadz ya. Yeah. Jadi sisanya waktu itu tinggal 200 juta Ustaz. Setengahnya Ibu? Iya. Kan Ibu bayar sudah juta. 75. Iya. 75 ditambah 1 tahun. Uh, pokoknya waktu itu sisanya tinggal 200 kan. Ya udah, tiga tahun 200. Saya kan waktu, Cek terus. Kan? Nah, nah, saya angsur. Jadi setelah sisa 200, uh, eh, saya merasa tidak mampu lagi langsung ke bapak itu yang bangunnya Ustaz. Hmm. Ya. Uh, jadi saya ke Bang muamalat. Uh, kan Bu Amalat tuh katanya eh, murni syariah, Ustaz. Hmm. Kurang jelas suaranya Ibu. Karena katanya bank muamalat itu kan murni secara syariah. Hmm. Terus? Uh, jadi saya kasih tahu lah Ustaz, gimana ini eh, Pak, saya bilang. Saya kemarin nyicil rumah, sekarang tinggal 200 juta. 200 gimana juta, terus? Saya minta tolong ke bank ini. Kenapa? Minta tolong? Iya. Ke bank muamalat Ustaz untuk melunasinya. Terus? Jadi saya cicil lah per bulannya Ustaz. Ke bank muamalat? Iya. Bank Terus? muamalat membayarkan ke bapak yang punya tadi yeah. itu. Jadi sekarang saya mengangsur ke bank muamalat gitu ditetapkanlah sekarang sudah uh, berjalan Ibu? Iya, sudah berjalan gitu Ustaz. Iya, sebentar. Yang dibayarkan oleh Bank Muamalat ke Bapak tadi kan 200 juta. Iya, 200 juta Ustaz. Yang Ibu bayarkan ke Bank Muamalat tadi berapa? Ya pokoknya kan kalau ini Bu, uh, saya kan nggak tahu, saya gitu aja Ustaz. Oh, pokoknya ini Bu, kalau Ibu 200 juta, Ibu ingin berapa ini, berapa tahun? Saya bilang uh, selama se lima tahun nggak gitu Ustaz ya. Iya. Nah, jadi kalau ibu mau mengangsur lima tahun, ibu sebulannya sekian, dikasih tahunnya lah gitu Ustaz. Berapa? Lebih dari 200 juta kan ya? Iya tentu kalau dihitung lebih Ustadz, tapi kan itu istilahnya bisa disebut jual beli tuh Ustadz. Kata dia kan Jual beli nah, apa? Kan, rumah. Iya, kan dia Sebentar, rumah kan ibu tempatin pernah diterima oleh Bang terima kasih ya. Bu Mas pertanyaannya. Iya. Terima kasih Bu, cukup Coba. Ibu cukup? Iya, jadi terima gimana kasih. tuh ya? Iya, terima ya. kasih atas pertanyaannya Ibu, ditunggu jawabannya dari Ustaz insyaallah. Iya, iya Allah. ya. Ustaz, boleh nggak satu lagi ustadz Soalnya saya susah. satu dulu aja Ibu ya, waktu mau habis. satu dulu aja Ibu ya. Insyaallah pekan depan. Karena pertanyaan Atau Ibu, kalau tidak eh, minta nomor telepon saya ke kru. Iya. Nanti atau di kajian Jumat yang akan datang Ustaz ya. ya. Iya insya Allah Ibu bisa bertanya lagi di Jumat yang akan datang ya. Kita tunggu oh, pertanyaan iya. Ibu. Iya. Oh, iya. Kita jawab pertanyaan Ibu yang pertama tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget saat pertanyaan. Dan tidak ada masalah. Iya. Bagus pertanyaannya. Ketika seseorang tidak mampu melanjutkan uh, utangnya ke pihak ini dari awalnya bagus antara si ibu dengan developer halal jual belinya dengan cara tidak tunda, dengan cara tidak tunai ini. Karena tidak ada denda penalti segala macam. Tapi di pertengahan jalan harusnya dalam kondisi tadi qadar Allah masyafa'al harusnya ketika itu ditanyakan itu sebelum datang ke bank syariah. Hmm? Bila seperti itu yang ditanyakan, maka ada ada beberapa solusi. Jual rumah itu iya. yakin harganya lebih mahal sekarang. Iya. Mungkin bisa terjual 600. Iya. Itu bisa hutang, beli lagi rumah yang baru, dengan kelebihan 200 juta ditambah dengan 600 juta tadi umpamanya. Betul sekali, salah sih Emang betul, tentu saya iya. berikan yang betul ya. Kalau yang tidak betul kenapa? <laughs> yang betul. Baik. Uh, <laughs> ini yang penting diperhatikan oleh kaum muslimin. Yeah. Ya. Kemudian kalau kondisi seperti tadi datang ke bank muamalat, ya, maka ini tidak ada jual beli dari sini. Walaupun di atas kertas ada jual belinya, yeah. karena ada kasrah terima rumah? Persyaratan kalau umpamanya bang mau beli dulu. Hmm. Ah, ya udah Bu, saya beli dulu rumahnya. Hmm. Bu keluar dulu. Iya, ya. Kemudian saya jual lagi kepada ibu dengan tidak tunai. Jadi hmm. dia yang diharamkan oleh para ulama. Rasulullah mengatakan, "Idza tabayatum bil inah." Hmm. Ah, wa tabatum adnab al baqar wa ritum bizar'in sallallahu alaikum dhulla. Bila kalian jual beli dengan cara inah, di mana tujuannya pinjam, tetapi ini saya jual dulu barang ke Anda hmm. dengan cara tunai, nanti saya jual uh, saya beli lagi dan dengan tidak tunai ya. saya dapat uang saya tutupi utang tempat yang lain ini tidak boleh inah namanya ya dan Allah Taala memang fatwa ini inah ini dilegalkan oleh Dewan Syariah Nasional nah, ya mungkin karena itu lembaga Dewan Syariah tadi uh, lembaga Bank Syariah tadi me, menjalankannya ya. tapi di dalam buku al tahrim saya jelaskan dengan rinci bahwa ini tidak satu pun ulama yang mengatakannya. Para ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan inah boleh, bukan dalam kasus seperti ini. Padahal dalam kasus direkayasa dikatakan oleh Ibnu Subki dalam Takmilatul Majmu' bahwasanya sepakat la khilafa indana, tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan kami. Hal seperti ini, ainah direkayasa kami tidak membolehkannya. Maka wallah taala Ibu, dalam kasus Ibu tadi adalah kasus riba, awalnya tidak riba, kemudian berubah menjadi riba. Ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dan kaum muslimin dari eh, riba tersebut saya kira cukup bisa. Wabillahi taufik.